bahas tentang hukumlah apabila berulang. Yaitu bahwasanya boleh pada nakir yang pertama dengan apa? Fathah dan apa? Rafa. La haula la quwata la haulun la quwata. Apabila kita fathah yang pertamanya maka yang kedua atau pada nakir yang kedua ada berapa sisi? Tiga. Fathah pula. La haula la quwata atau nasab la haula wala quwwatan atau rafa' la haula wala quwwatun. Apabila kita rafa'kan nakira yang pertama, maka pada nakira yang kedua ada berapa sisi? Dua. La haulun wala quwwatun. La haulun wala quwwata. Tidak boleh la haulun wala quwwatan. Kenapa? Karena tidak beramal. Ya, la haulun wala quwata tidak bisa ataupun la quwatan la haulun wala quwatun la haulun wala quwata la haulun wala quwatan itu quwatan yang tidak boleh kenapa karena kuatan di sini tidak ada mahal yang mansub pada sebelumnya ya. kalau la haulun wala quwatun jelas ya marfu' Kenapa marfu? La haulun la quwatun. Ada beberapa sisi ya. Di antaranya apa? Kalau dibaca kuwatun Ya, dimerujuk kembali ya. Ada beberapa sisi ketika fathah. Kalau fathah karena diamalkan la-nya. Kemudian kalau kita mengatofkan pada isimnya la, kemudian la tidak berulang, wajib untuk nakira yang pertama di fathah. Adapun pada nakira yang kedua boleh rafa, boleh nasab. La haula la quwwatun, la haula la quwwatan. Juga telah kita bahas hukum isim la apabila disifati. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya wa idza juhila وجب ذكره كما مثلنا وكقوله عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من Allah apabila tidak diketahui khobarnya la tidak ada korinah dalil yang menunjukkan kepada khobar la maka wajib khobarnya disebutkan sebagaimana yang kami contohkan dalam sabda Nabi alaih salatu wassalam لا أحد أغير من الله لا أحد لا أحد أغير من الله coba di'rab la la nafiyal jinsi ta'amal amala inna أحد اسم لا نافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظهير على آخر أغير خبر لا مرفوع على مطرف الضمة الظهير على آخره من الله شر مجر متعلق دي أغير يا مليان وإذا علم فالأكثر حذفه نحو فلا فوت أي لهم ولا ضير أي علينا ولا حول ولا قوة أي لنا apabila diketahui khabarnya maka seringnya atau kebanyakannya dibuang khabarnya contohnya la fala fauta yani lahum wala dhaira alaina wala haula wala quwata ay lana dibuang di sini i'rabnya bagaimana fala fauta fa alfa ta'liliyah menunjukkan ta'lil la nafiyah ya tansib isma taraf khabar fauta ismu la mabni ala al fath fi mahalli nasbin ana khabaru ana khabaruha wal khabar mahdhuf at taqdir lahum ya demikian pula la dhaira alaina sama. La haula wala quwata juga sama. Ya. Fa in dakhalat la ala ma'rifatin aw fasala bainaha wa bain ismiha fasil wajaba ihmaluha wa wajaba takraruha nahu la zaidun fid dari wala amrun wala fid dari rajulun wala imra'atun apabila la masuk kepada isimnya ma'rifah atau dipisahkan antara la dengan isimnya oleh pemisah maka wajib la dalam keadaan seperti ini untuk tidak diamalkan. Jadilah kalau isimnya ma'rifah atau dipisahkan antara la dengan isimnya oleh pemisah maka wajib la untuk tidak diamalkan. Hmm. tidak lagi merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Hmm. Berarti yang setelahnya di Arab sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Hmm. Wa wajaba raf'u ma ba'daha 'ala annahu mubtada'un wa khabar dan wajib untuk merafakan isim yang datang setelah la sebagai mubtada dan khabarnya. Nah, itu kewajibannya apabila isimnya la ma'rifah atau dipisahkan antara la dengan isimnya meskipun isimnya nakira oleh pemisah maka wajiblah untuk tidak diamalkan wajib pula untuk merofakkan isim yang datang setelah la di Arab sebagai mubtada dan khabar kemudian wa wajaba takraruha wajib pula untuk mengulangnya wajib diulang ketika isimnya ma'rifah atau ketika antara la dengan isimnya dipisahkan oleh pemisah wajib diulang la-nya. Contoh la yang isimnya adalah ma'rifah yang ketika itu wajib la untuk diihmal tidak diamalkan dan wajib pula untuk merofakkan isimnya setelahnya dan wajib pula untuk mengulang la-nya adalah la zaidun fid dari wala amrun. La zaidun fid dari wala amrun. Tidak ada zaid di rumah ini tidak ada pula amr. Ya. Yeah la zaidun fid dari wala amrun hmm. bagaimana ya Arabnya la nafiya lil jinsi tetap ya tapi namanya la nafiya lil jinsi tapi apa bedanya batala amaluha zaidun mub mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafi ad zahira ala akhirih al jar wal majrur fi mahalli rafin رفع خبر يا متعلق بمحذوف تقديره كائن و wala amrun wa harfu atfin ya la nafiya lil jinsi batala amaluha amrun ma'tuf ala zaid wal ma'tuf ala al marfu' marfu' mithlu alamat rafi الضمة الظاهر على آخره ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Amr ini ma'tufnya bukan kepada Zaid tapi kepada Bonir yang ada pada muta'allaknya fidar kain pada kain ada huwa ada yang mengatakan bahwasanya Amr itu ma'tufnya kepada Bonir huwa mus yang domir huwa yang ada pada kain yang mahdhuf wujuban wala fidari rajulun wala mu'atun la fidari rajulun walam ratun apa yang robnya? la nafi'il jinsi batala amaluha kenapa di sini batal amalannya la fidari rajulun kenapa karena dipisahkan antara la dengan isimnya oleh apa fasil pemisah pemisahnya adalah apa di sini khabar ya. la nafi'il jinsi batala amaluha fidar jar majrur ya. fi mahalli khabar muqaddam ya yeah. Rajulun mubtada muakhar marfu' alamat rafi الضمة الظاهرة على akhiri al waw harfu atfin la nafi lil jinsi batala amaluha imratun ma'tuf ala rajul ya wal ma'tuf wal marfu marfu mithlu alamatu rafihi ad-dhammah dhahira ala akhirih ya dengan ini selesai alhamdulillah dari kita pembahasan tentang la itu harus diulang-ulang dan sering dimurojaah jangan enggak lupa karena rinciannya di sini sangat banyak. Nih. Ada yang mau disampaikan? Iya. Nggak mesti yang penting difahami kabarnya Nggak mesti jar majrur. khobar dihilangkan. Ya, selama ada dalil yang menunjuk ini eh, umum bukan hanya di Al-Qur'an. Ya, apalagi di luar Al-Qur'an gitu loh. Selama di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya khobarnya itu ada difahami ketika dibuang maka boleh dibuang. Itu seringnya malah. Ya. Kali sini la fauta mereka tidak bisa lolos tidak bisa lepas fala fauta maksudnya mereka tidak bisa lolos ya lahum mereka tidak ada tempat lari bagi mereka la bair tidak ada maborat tidak ada kerugian maksudnya alaina dilihat di sana ada korinahnya enggak apakah korinya kauliyah ataupun haliyah keadaan yang menunjukkan khobar yang dibuang. Ya, yang lain nggak ada. Kita masuk ke zona ya. Faslun wa amma dhanna wa akhwatuha fa innaha tadkhulu ba'da sifai fa'iliha 'ala al-mubtada'i wal khabar. Fatansibuhuma 'ala annahuma maf'ulani laha wa hiya naw'ani ahaduhuma af'alul qulub wa hiya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa ra'aytu wa 'alimtu wa za'amtu wa ja'altu wa hajawtu wa 'adadtu wa hab wa wajadtu wa alfaitu wa daraitu wa ta'allam bima'na i'lam Adapun dhanna dan teman-temannya maka dhanna dan teman-temannya masuk kepada atau bermasuk ya kepada mubtada dan khabar setelah mengambil fa'ilnya setelah terpenuhi fa'ilnya diberikan dulu fa'ilnya dhanna dan akhwatnya baru dia bisa masuk kepada mubtada dan khobar fatansibuhuma maka dia pun menasobkan keduanya mubtada dan khobar ala ala annahuma maf'ulani laha sebagai dua maf'ulnya hiya naw'an dan teman-temannya dhanna ada dua macam Ahaduhuma af'alul qulub. Yang pertama af'alul qulub. Kenapa disebut fi'il-fi'il ini dengan af'alul qulub? Lianna ma'aniyaha minal ilmi wa dhan wa nahwihima qa'imatun bil qalbi wa muta'alliqatun bih min haitsu inna sadirah anhu la 'anil jawarih wal a'dha' dhahirah. Disebut dengan fi'il-fi'il ataupun af'alul qulub karena maknanya fi'il fi'il ini adalah tentang ilmu pengetahuan von dugaan dan yang semisal keduanya yang mana ilmu von dan yang semisalnya ini tegak dalam hati terkait dengan hati dari sisi bahwasanya fi'il-fi'il tersebut bersumber dari hati bukan bersumber dari anggota badan yang zahir dan juga dinamakan dengan nama yang lain af'alu syak wal yaqin. Af'alu syak wal yaqin. Karena di antara fiil-fiil tersebut ada yang faedahnya menunjukkan kepada keyakinan, ada juga yang menunjukkan keraguan ataupun dugaan. Ya. Nah, itu kenapa disebut dengan af'alul qulub. Karena fil-fil tersebut tegak pada hati, berkaitan dengan hati, bersumber dari hati, bukan dari anggota badan. Nama lainnya adalah af'alul yakin ataupun af'alul syak. Af'alul yakin, af'alul syaki wal yakin. Yang pertama dari akhwat dhanna adalah af'alul qulub. Wahya yaitu dhanantu, hasibtu, khiltu, ra'aitu dan seterusnya sampai ta'allam. Yang maknanya adalah i'lam. Hmm. Zonantu, hasibtu, hasiba, fil berapa? Yahsibu atau yahsabu ada dua. Kalau khiltu dari apa? Khala. Khala ya khalu. Ya, dari khala ya khalu. Kalau ro'a jelas. Ya. Ro'a itu saya melihat. Khiltu saya apa? Menduga ya. Sama dengan hasibtu maknanya juga zonantu. Roa itu saya melihat ya, dengan hati. Bukan dengan apa? Mata kepala. Kalau ru'yah al basoriyah itu hanya butuh kepada satu maf'ul, pandangan mata. Seperti roa itu apa? Muhammadan, saya melihat Muhammad. Ini satu maf'ul saja. Kenapa? Karena penglihatan yang dimaksud di sini penglihatan mata kepala, bukan penglihatan hati. Ya. Hmm. Ra'a itu saya melihat memandang tapi dengan hati. Ya. Alim itu saya mengetahui. Za'am itu saya menduga. Ya. Waja'al itu ya. menjadikan dan seterusnya. Ya. Dan fil-fil ini ada berapa jumlahnya? Zonantu, hasibtu, khiltu, raitu, alimtu, za'amtu, ja'altu, hajautu. Terus adadtu, wahab. Wajada, alfa, dara ta'alam. Berapa semuanya? 14 ya? ya. Yang memberikan faedah rujhan mana? Yang memberikan faedah rojih yang mengandung makna rojih mana eh Zonantu, hasibtu khiltu za'amtu iya yang menunjukkan makna yakin mana ra'aitu alimtu iya alfaitu juga itu juga taraitu i'lam di sini dicontohkan nahu bonantu zaidan qaiman hasibtu zaidan aliman wa qawli syair hasibtu tuqa wal juda khairat jaratin ya ini rinciannya lumayan panjang nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya saja nanti kita akan jelaskan pembahasan tentang Zorantu dan akhwatnya. Pembahasannya lumayan panjang. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau disampaikan. Insya Allah nanti terkait dengan Zorantu dan akhwatnya akan kita tunda pembahasannya untuk pertemuan berikutnya. Ya. Ya. Cukup sampai di sini dulu. Waktu sudah habis. Subhanallah bihamdik. Syukurlah ilaha illa anta. Assalamualaikum.